Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum yang berikutnya yaitu mengenai masalah apa kemarin tadlis. Tadlis itu ada dua macam kemarin, tadlis taswiyah sama tadlis asyuyukh. Sekarang kita masuki pembagian yang kedua yaitu tadlis asyuyukh yang mana dua-duanya pun enggak boleh sebenarnya. Tadlis taswiyah juga enggak boleh, tadlis syuyukh pun juga tidak diperbolehkan. Bahkan nanti ada pembahasan di akhir nanti termasuk apa? Ghis penipuan. Rasulullah mengatakan man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan maka bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah. Nam kita lihat. Al-qismu tsani pembagian yang kedua, tadlisus syuyukh. Yaitu tadlis yang syuyukh. Maksudnya tadlis syuyukh itu bagaimana? Alla yusqita syekh walakin yasifuhu bi awsafin la yu'raf biha wa ilaihi al-isyarah biqaulih. Perhatikan ini, tadlis Suyukh itu seorang perawi tidak menjatuhkan, tidak menggelapkan syekhnya. Syekhnya tetap disebutkan, tapi ini penting ini tapi ini. Tapi perawi tadi mensifati syekhnya dengan sifat-sifat yang tidak dikenal. Paham ya? Sifatnya enggak dikenal. Contohnya Muhammad bin Saleh. Orang kalau dengar lafaz Muhammad bin Saleh, oh ini dhaif misalkan. Misalkan ya, karena Muhammad ini adalah na barakallahu fikum eh sopir pesawat, eh, akhirnya dia menahan qala haddatsana Muhammad at-Tayyar gitu. Eh, sopir pesawat yang pilot kan? Eh, na barakallahu fikum. Qala haddatsana Muhammad at-Tayyar. Orang bertanya-tanya siapa Tayyar ini? Padahal kalau disebutkan Muhammad bin Saleh ketahuan wah dhaif itu loh. Anak khawatir ketahuan dia apa? Menyebutkan nama syekhnya tapi dengan apa gelar yang tidak dikenal atau yar tadi itu. Maksudnya ya, nah barakallahu fikum seperti itu. Atau contoh lain, Muhammad bin Zaid misalkan. Ini contoh aja ya, ini semuanya enggak ada namanya dalam ilmu salah, cuman contoh aja untuk pemahaman. Muhammad bin Zaid ini terkenal dia misalkan Naam barakallahu kadzab, misalkan aja ya. Naam, kadzab perawi yang pendusta. Nah, Muhammad bin Zaid ini. Tapi dia menyebutkan qala hadatsana Muhammad al-Bahri karena dia kerjaannya setiap hari di laut ya. Kerja di laut nelayan gitu. Dia qala hadatsana Muhammad Al-Bahri. Orang tanya-tanya siapa Muhammad Al-Bahri ini? Ya enggak? Nah, dia enggak enggak jatuhkan syekhnya, syekhnya ada namanya Muhammad. Cuman dia menggelari dan gelar-gelar yang enggak dikenal gitu loh. Itu namanya tadlis. Paham belum? Ya ana barakallahu fikum. Kita lihat sini. Walaihi isyarah biqauli wasani la yasqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la ya'rif. Yang kedua, tadlisus syuyukh yaitu apa? Perawi tidak menjatuhkan, tidak menggelapkan nama syekhnya, akan tetapi perawi tersebut mensifati sifat syekhnya dengan sifat yang tidak dikenal. Paham belum ini Husain? Jadi perawinya enggak menghilangkan nama syekhnya, enggak menggelapkan nama syekhnya, cuman menggelari syekhnya dengan gelar-gelar yang tidak dikenal atau mensifati syekhnya dengan sifat-sifat yang tidak dikenal itu namanya tadlis syuyukh Paham belum antum Abdullah? Paham enggak? Namanya tadris apa tadi? Syuyukh. Kita lihat di sini. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, misal contohnya an yusammiya ahada syuyukhi bismin ghair ismihi. Perawi tersebut menamakan salah satu syekhnya dengan nama yang bukan namanya. Bayangkan itu. Dengan nama yang bukan namanya. Qala hadatsana Abdullah. Eh, telah menceritakan kepada Abdullah hamba Allah. Hamba Allah umum enggak? Muhammad juga hamba Allah, Saleh juga hamba Allah, ya enggak? Zaid juga hamba Allah. Nah, ini juga termasuk tadlis ini. Nah, dia enggak bohong sebenarnya, kelihatannya enggak bohong secara globalnya ya. Cuman dia tadlis, menyamarkan, membuat penyamaran. Qala hadatsana Abdullah. Anak enggak bohong kok memang Abdullah kan. Padahal Muhammad aslinya, padahal Saleh, cuman dia menggunakan Abdullah. Hamba Allah. Saleh hamba Allah bukan? Muhammad hamba Allah bukan? Ayo. Tapi kalau dia hadatsana Abdullah ini bikin samar orang. Paham belum antum? Qala haddatsana Abdurrahman. Eh? Abdurrahman setiap orang hambanya Ar-Rahman, ya enggak? Tapi dia bikin tadlis di situ. Nah, itu contoh aja ya, contoh. Kita lihat di sini. Au bila qafin ghairi, au bila qafin ghairi laqabihi Apa dengan gelar yang bukan gelarnya tadi itu. Paham ya? Dengan gelar-gelar yang gelarnya tidak Naam dikenal dari At-Tayyar, eh? Naam barakallahu fikum atau yang lain apa? Gelar-gelar yang tidak dikenal. Eh? Nah, At-Tayyar kemudian apa lagi Tonton yang lainnya? Al-Khabbaz. Khabbaz misalnya suka masak, suka membuat roti khubbaz itu. Al-Khabbaz misalkan enggak dikenal misalkan, contohnya. Wa huwa la yumkin an yu'raf illa bidzalika alladzi lam yusammih bihi. Padahal perawi tadi, syekhnya tadi itu enggak mungkin dikenal kecuali apa? Nah barakallahu fikum dengan nama yang dia tidak menamakannya tadi itu. Maksudnya dengan nama aslinya baru dikenal gitu loh. Tapi kalau dengan nama bikinan seorang perawi tadi enggak dikenal au yasifuhu bi sifatin amatin. Ini penting juga nih. Atau tadris syuyukh itu bentuknya apa? Seorang perawi mensifati gurunya dengan sifat yang umum. Kaman yaqul haddatsani man anfuhu baina ainai. Allah musta'an. Telah menceritakan kepadaku orang yang hidungnya di antara dua matanya. Umum enggak ini? Umum siapa? Khalid juga masuk, ya enggak? Semuanya juga masuk orang yang hidungnya berada di antara dua matanya. Benar kan itu? Nah, nah ini seperti ini namanya tadlis. Tadlis, tadlis syuyukh namanya ini. Haddatsani man anfuhu baina ainai. Telah menceritakan kepadaku orang yang hidungnya berada di antara dua matanya. Aw haddatsani man jalasa litahdits. Ini juga umum juga. Telah menceritakan kepadaku orang yang duduk menyampaikan hadis. Umum enggak? Umum. Siapa orangnya? Paham belum Abdullah? Ini namanya apa namanya? Namanya apa namanya? Tadlis taswiyah atau apa? Syuyukh. tadlis syuyukh. Wal amru alladhi dafa'a rawi an yaf'ala dhalik huwa mithl aghrabi allati taqaddamat fi an-naw'il awwal. Yang penting faktor yang mendorong seorang perawi melakukan perbuatan tersebut seperti eh, tujuan-tujuan yang telah kita lewati pada jenis yang pertama. Pertama, ima apa? Karena tujuan siasi politik Paham ya? Yang kedua karena dia enggak pengen apa? Nah, ketahuan namanya karena namanya mungkin kalau terkenal nanti dia doanya misalkan, lemah sehingga mencoreng nama hadisnya atau mencoreng derajat hadisnya atau tujuan-tujuan yang lainnya, takut dengan pemimpin, apa maksudnya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Li'annahu yukhfi isma syekh hatta la yusam al-hadis Karena perawi tadi menyembunyikan nama syekhnya. Kenapa? Kok takut? Karena kenapa kalau dia menyembunyikan nama syekhnya? Hatta la yusamil hadis hadis bid'ah. Sampai apa? Agar apa? Agar hadis itu tidak disifati dengan lemah. Takut kalau nama syekhnya disebutkan total takut gitu loh. Takut kalau hadisnya nanti di sap lemah gitu loh. Karena memang syekhnya gurunya lemah misalkan. Auli ajli an la al hadis. Apa dalam rangka agar hadisnya enggak ditolak? Auli asbabin ukhra atau dikarenakan sebab-sebab yang lain. Wa hadzal naw'u kasadihi ghairu maqbul. Jenis yang kedua ini tadlisu syuyukh sebagaimana yang sebelumnya yaitu enggak diterima illa idza wasafa man dallasahu bima yu'raf bihi fayundar fi halih. Kecuali apabila perawi yang mudallis ini mensifati ya gurunya dengan sifat yang dikenal barulah dicek kembali gurunya itu sifat atau tidak paham belum jadi penting perlu perhatikan baik-baik hukum globalnya. Nah, hadis yang sudah terjadi padanya tadlis itu kalau masih global nggak diterima. Tapi kalau ketahuan guru yang sebutkan terang-terangan, dicek dulu gurunya itu termasuk guru yang bagaimana? Makbul, soduk, atau bagaimana? Sikoh atau kadzab? apa maksudnya? Nah. Yang terakhir, wahali tadlis jaizun am haram? Tadlis itu boleh nggak kira-kira? haram atau boleh-boleh saja tadlis, menyamarkan perkara, nah ya. Nah, barakallahu fikum membuat samar. Nah, seakan-akan apa? Si penanya itu nah mendengarkan jawaban dari orang yang ditanya itu sama gitu loh, persis padahal dia ingin mengelabui. Nah, boleh enggak mengelabui itu? Tadris eh, tadlis itu boleh atau tidak? Karena para ulama sampai mengatakan at-tadlis akhul kadib, ya enggak? Tadlis at-tadlisu akhul kadib. Nah, tadlis itu adalah saudaranya dusta. Paham belum ini? Tadlis itu saudaranya dusta. Nah, barakallahu fiikum. Antum mau kemana? Kok sore-sore dah? kok mau keluar? Anak mau ke depan katanya. Depan umum enggak? Umum depannya depan mana? Depan jauh sana misalkan. Namanya itu namanya tadlis juga loh seperti itu ya. Depannya sekali sekali depan mana gitu loh. Nah, depan pintu, depan markas, depan mahat atau depan toko pojok sana itu. Sama desa. Allah <laughs> Ustaz. Perlu dicek lagi dan perlu diluruskan. Depannya depan mana? Ini kita lihat ini. Hukumnya apa hukumnya? Naqul al-aslu fihi anahu haram. Hukum asalnya haram tadlis itu. Dallas yudallisu tadlisan mudallis mudallas. Pelaku ini namanya mudallis. Perbuatan namanya tadlis. Yang terkenai tadlis namanya mudallas. Nah, kita lihat sini. Hukum asalnya haram. Li'annahu minal ghish dikarenakan tadlis itu merupakan ghis yaitu penipuan. Waqad qala Nabi sallallahu sungguh Rasulullah telah bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang melakukan penipuan bukan termasuk golongan kami. Jadi jangan sampai kita melakukan penipuan. Wala siyama al ghis fi syai'an alladhi yunsab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam terlebih-lebih lagi penipuan terhadap sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahaya apalagi menisbahkan sahabat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Wal iyadzubillah hati-hati. Sekarang banyak beredar hadis-hadis palsu. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, paham ya? Banyak beredar hadis-hadis palsu, hati-hati. Jangan ikut ambil menyebarkannya. Paham ya? Berbahaya. Kita lihat sini, fahada a'zamu minal ghish fil fil Ini lebih parah lagi. Kalau sudah menipu dinisbatkan kepada Rasulullah itu lebih parah daripada sekedar menipu dalam jual beli. Karena urusannya udah lain, ya enggak? Lain atau sama? Lain atau sama? Eh, urusannya udah lain atau sama? Lain. Kita lihat sini. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li sahibi at-ta'am alladhi akhfa ma asabathu as-sama' Dan apabila Rasulullah SAW saja mengatakan kepada pemilik makanan yang menyembunyikan apa yang telah nah makanan yang tertimpa oleh nah sinar matahari, Rasulullah mengatakan man khasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Paham belum ini? Nah, contohnya antum jual tomat. Paham ya? Ada orang ngomong tomatnya bagus enggak, Pak? Bagus semuanya nih. Boleh enggak saya enggak perlu dicek katanya. Bagus semuanya di atas di bawah katanya. Ternyata di tengah-tengah itu ada yang busuk tomatnya. Yang di bawah pun parah. Cuman yang di atas ditampakkan bagus semuanya. Tadlis juga ini. Paham ya? Hati-hati. Nah, kita lihat sini. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Fama baluka biman yaghush fi sanadil hadis. Bagaimana menurutmu dengan orang yang dia tuh berdusta atau dia tuh menipu dalam masalah sanad hadis? Hadza yakunu a'dhamu wa asyad yang seperti ini tentunya apa? Tentunya lebih dahsyat, lebih besar. Walakin wa ma'adzalik faqad kana yasta'milhu ba'du tabin. Ini penting nih. Akan tetapi bersamaan itu pun larangan dan juga bahayanya besar, ternyata sebagian tabi'in menggunakannya. Wa ghairu tabi'in dan juga selain tabi'in juga menggunakannya. Tapi apa tujuannya? Li aghradin hasanah. Paham ya? Tujuannya adalah, adalah apa? Untuk tujuan-tujuan yang bagus yang dikenal dengan apa itu? At-Tauriyah. Dikenal dengan apa? Tauriyah. Tauriyah itu mirip Tadli sebenarnya, cuman tujuannya bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya, seperti kisahnya para ulama ahli sunnah ketika zaman mihnah, ya enggak? Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, hadil arba'ah makhlukah. Empat-empatnya ini makhluk. Paham ya? Seakan-akan tersamarkan kan? Oh, berarti sudah mengatakan makhluk Al-Qur'an padahal jari jemarinya. Apa maksudnya? Ibrahim tanya, "Ya Ibrahim, man hadhi ya Ibrahim? Siapa yang bersamamu ya wahai Ibrahim?" "Hadhi ukhti." Ini saudari perempuanku. Padahal istri Nabi Ibrahim, maksudnya saudari seiman gitu loh. Ya? Itu juga termasuk apa? Yang diperbolehkan. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fiikum. la yuridu nabi li sa'ahina sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi para tabi'in tadi itu yang menggunakan Enam perbuatan tadi mereka tidak menginginkan untuk menjelek-jelekkan atau membuat jelek terhadap sunnah Rasulullah SAW. Walailana tidak pula untuk manusia. Wa inna nabi dalika ba'dal aghradil hasanah. Akan tapi mereka menginginkan perbuatan tersebut sebagian tujuan-tujuan yang bagus walakin hadza fil haqiqah la yubarrir lahum ma sana'u. Akan tapi ini secara hakikatnya pun tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Bal naqul, bahkan kita katakan hum mustahidun. Mereka adalah orang-orang beristihad, lahum ajruhum ala istihadihim. Mereka mendapatkan pahala atas istihad mereka, walakin law asabu wa bayyanul amra akan tapi kalau seandainya mereka benar dan menjelaskan perkaranya lakana aula wa ahsan afdal niscaya lebih bagus, lebih baik dan lebih أولى نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين